Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in amma ba'du. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa adama nafa bihi wa bikum fi daraini amin radhiyallahu ankum. Wa qad أن an nadhkura hahuna syai'an mimma warada fi tahrimil khamri. wa dhammiha wa hadha al-mawdu'u min al-kitab min ansabil mawadhi'i li dhikri dhalik li'annahu fi tatimmatil kalam ala al-wara'i anil muharramat al ma'kulat wal mashrubat wa ghairiha Dimulakan majlis ini dengan Bismillahirrahmanirrahim serta salawat dan salam atas junjungan kita, kecintaan kita, Sayyidil Wujud, أفضل كل موجود صاحب اللواء المعقود والحوض المورود سيدنا محمد يا رسول الله Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para habaib, para asatidah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa kembali lagi berkumpul di majelis yang mulia untuk bersama-sama mengkaji dan menggali ilmu agama. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat, bisa kita terapkan di keluarga, di diri kita, di keluarga kita dan lingkungan kita. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jalannya yang lurus, jalan keselamatan dari dunia sampai akhirat. Hadirin, kita baru beberapa hari yang lalu merayakan Hari Raya Idul Adha dan juga kita melaksanakan sunnah korban. Kita berkorban di lingkungan kita. Ada yang dengan kambing, dengan sapi. Semua jalan, semua adalah syiar-syiar agama Allah. Tujuannya adalah untuk menunjukkan syiar agama, menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalika wa man yu'azzim Allah, fa innaha min taqwal qulub. Jadi kita tampakkan syiar-syiar agama itu dan juga memang dikatakan hari nahar, hari korban, hari Idul Adha, bahkan hari Arafah dan hari tasyrik a'yaduna ahlal Islam fahya yomul aklin wa syurbin jadi hari Arafah, hari Nahar, hari Korban dan kemudian hari Tasyrik tiga hari yang mengikuti setelah hari raya Idul Adha itu adalah Id bagi kita semua orang-orang Islam yaitu hari makan dan minum Artinya kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Allah, Allah Subhanahu wa taala wa, ya, wa Allah Subhanahu wa apa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat min bahimatil an'am ya dari hewan-hewan ternak yang kita miliki itu apa kita tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memakan atau mengkonsum, mengkonsumsinya jadi janganlah kita berpuasa pada hari tasyrik tersebut. Jadi kita sudah tahu dan juga di hari tasyrik itu juga dikenal dengan ayamum mina. Jadi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji itu sedang melontar jumroh ya di Jumratul Aqabah, Aqabah di Jumratul Wusta dan di Jumratul Ula. Mereka eh, melontar menunjukkan uh, apa uh, merupakan simbol permusuhan antara manusia dengan iblis. Jadi iblis atau setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita yang harus kita lawan yang harus kita perangi kemudian lagi bahwa ibadah haji semuanya itu adalah merupakan gabungan dari rasa syukur karena nikmat Allah Subhanahu wa taala itu begitu banyak yang membutuhkan kita untuk bersyukur atas segala nikmat karunia agar nikmat tersebut selalu ditambah-tambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita rezeki, Allah berikan kita kesehatan sampai Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran Inna a'atayna kal kautsar Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang begitu banyak Fasalli li rabbika wanhar Maka sholatlah dan berkorbanlah Jadi sholat dan korban itu adalah salah satu dari pengakuan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu besar kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal peribadatan kita Allah terima ketaatan kita dan Allah Maha tahu bahwa apa yang ada di dalam hati kita tujuan daripada uh, amal uh, perbuatan yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala tahu tapi kita minta diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar amal yang kita lakukan perbuatan yang kita lakukan ini benar-benar semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dalam meningkatkan iman dan, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita pada minggu hari ini kembali kepada pembahasan sebelumnya yaitu pembahasan yang beberapa minggu yang lalu adalah berkenan dengan mabahath mabahasul muhlikat Eh, membahas sesuatu yang membahayakan diri kita, baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Di antaranya sudah dibahas adalah tentang riba dan banyak lagi eh, perbuatan yang diharamkan, perbuatan zolim yang dibuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu termasuk daripada riba. Karena memakan daripada uh, harta yang bukan semestinya atau bukan dari harta yang halal dari jalan yang halal ya yuhalladina amanu la ta'kulu amwalukum bainakum bil batil kita sudah dilarang untuk memakan <coughs> harta di antara eh, harta-harta uh, eh, harta -harta, uh, di antara sesama kita itu dengan cara yang batil. Termasuk itu adalah e, riba dan lain-lain, mencuri dan lain sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah jelas-jelas mengharamkan riba dan e, sejenisnya. Dan pada hari ini <clears throat> kita membahas mengenai termasuk bagian yang paling akhir dari pembahasan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, hal-hal yang membahayakan tersebut yaitu diharamkannya kita untuk meminum minuman keras. Di sini dijelaskan wa qad ra'ayna an nadhkura huna syai'an mimma warada fi tahrimil khamri wa dhammiha. Jadi di sini kami akan menyebutkan eh, sesuatu yang menjelaskan tentang pengharaman daripada minuman keras tahrimil khamr dan celaan kepada uh, minuman keras tersebut wa hadha mawdu' minal kitab min ansabil mawadi li dzikri dzalik ini sesuai dengan pembahasan kita dengan pembahasan kita uh, pada waktu yang lalu karena ini adalah merupakan penutup fa innahu nahu fi tatimmatil kalam alal waro termasuk penutup daripada pembahasan waro waro itu adalah eh, perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang soleh orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi menjelaskan khairudinikum alwaro sebaik-baiknya agama atau sebaik-baiknya eh, amal itu adalah waro jadi menjaga diri dari hal yang syubhat apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian <clears throat> anil muharramat dan daripada yang mahar apalagi yang diharamkan. Anil muharramat minal ma'kulat wal masyrubat wa ghairiha daripada makanan dan minuman dan lain sebagainya. Jadi hadirin khomer itu adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap yang memabukkan itu adalah khamrun. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Jadi setiap yang memabukkan itu adalah khamar, adalah minuman, adalah digolongkan dalam minuman keras. Wa kullu khamrin haram. Jadi bukan hanya minuman keras saja, termasuk narkoba dan sejenisnya itu adalah dianggap sebagai khomer sebagai yang mem memabukkan karena khomer itu adalah menutup akal pikiran kita dari e, pemikiran yang benar dari e, hal yang benar jadi dia menghilangkan e, ingatan kita atau kesadaran kita sehingga tidak kita tidak takut kita tidak malu untuk berbuat apapun. Dan itu jelas sangat mengganggu seluruh ibadah kita, terutama sholat. Lata kerebus sholat, wa antum sukaro. Janganlah kamu dekati sholat uh, sampai uh, ketika kamu dalam keadaan mabuk. Dan dijelaskan juga di sini bahwa khamar itu berkaitan, dikaitkan dengan e, penyembahan berhala sebagaimana di dalam ayat nanti kita ikuti ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun jadi khamar min asyribatil lati haramahullah termasuk minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali khamar wa khotoroha dan di, eh, yang membahayakan di apa namanya uh, dilarang wa naha dan dilarang anha fi kitabihil mubin dalam kitabnya yang nyata wala lisani rasulih rasulihil amin dan dalam lisannya uh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya khamar kemudian judi dan ansab eh, menyembah berhala wal azlam rijsun min amali syaitan adalah uh, kotor adalah uh, najis rijsun min amali syaitan merupakan perbuatan syaitan hindarkanlah agar kamu mendapatkan kemenangan innama yuridul innama yuridu syaitan sungguhnya syaitan itu an yugi'ah bainakum al adawah ingin menimbulkan di antara kamu itu permusuhan wal baghdha <clears throat> dan kebencian minal khamri fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillahi wa anis salat fahal antum muntahun jadi untuk menjauhkan kita agar kita benci ya enggak di dalam uh, di, agar sesama kita itu bainakum al adawah permusuhan dan kebencian dan di dalam khamar dan maisir dan judi itu wa yasuduh menghalangi kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan juga dari salat e, maka berhentilah fahal antum muntahun jadi uh, apa Homer itu berkaitan dikaitkan dengan sembah ah, harta benda tadi wal ansab wal azlam ya jadi eh, orang-orang uh, yang apa uh, minum-minuman keras itu nanti di akhirat akan dikumpulkan dengan penyembah-penyembah berhala dikumpulkan dengan orang yang bermain judi Nah, dan salah satu daripada dosa besar itu uh, adalah minum daripada minuman keras dan tidak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang tidak berhenti daripada meminum minuman keras. Di sini dijelaskan bahwa perintah daripada uh, pelarangan minuman keras itu bertahap. Ada beberapa ayat yang diturunkan sebelum jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat yang tadi yang kita dengar ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Jadi yang pertama itu adalah min tamaratin nakhil wal a'nab tatakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Jadi pertama itu secara halus, lemah lembut bahwa di antara tumbuh-tumbuhan itu ada yang namanya nakhil yaitu pohon korma dan anggur yang bisa kamu buat minuman yang memabukkan dan sebagian itu merupakan rezeki yang baik. Jadi belum disinggung tentang dosa. Baru kemudian setelahnya ya yasalunaka anil khamri wal maisir qul hima ithmun kabir wa manafi'u linnas wa ithmuha akbaru min naf'ihima. hima. Nah, baru setelah itu disinggung masalah dosa. Dan para sahabat dulunya pemabuk atau meminum minuman keras sudah mulai mengurangi kebiasaan minum. Namun masih ada sebagian sehingga ketika mengimami sholat bacaan mereka keliru karena mabuk dan baru kemudian makin berkurang makin berkurang kebiasaan minum ya dengan turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun baru sampai makin berkurang sampai tahap yang terakhir Allah menegaskan bahwa ya yuhaladina amanu inamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun jadi sejak saat itu tidak ada lagi sahabat atau orang yang berani untuk meminum minuman keras dan di jalanan orang itu e, orang Madinah itu membasahi jalanan itu dengan arak karena langsung dibuang oleh para pemiliknya. Jadi eh, apa Homer itu adalah sesuatu yang minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas banyak bahayanya, banyak mudaratnya bisa merusak pikiran kita. Jadi kalau sudah pikiran nanti hati kita juga rusak. Kita pernah dengar cerita seorang pemuda ahli ibadah dia diuji oleh seorang pelacur. Setelah datang ke rumahnya disuruh pilih mau membunuh anaknya yang masih bayi, masih kecil atau untuk berzina dengan dirinya atau minum minuman keras. Kalau tidak si pelacur itu akan teriak bahwa ada orang yang masuk ke dalam rumahnya. Kemudian akhirnya dipilih minuman keras. Namun setelah minum minuman keras dia berzina. Timbul syahwatnya, terhadap pelacur tersebut dia berzina dan kemudian dia bunuh dia mau membunuh anak tersebut jadi tiga-tiganya itu dilakukan jadi khamar itu adalah ummul khaba'if ibunya daripada keburukan ibunya daripada perbuatan yang buruk wa min syarri biha lam yakbalillahu minhu salatan arba'ina yauman wa in mata wahya fi batnihi mata maitatan jahiliyah jadi eh, oh itu eh, eh, kalau orang yang minum minuman keras suka minum minuman keras itu eh, dan sampai akhir umurnya khomer itu masih ada berada di dalam perutnya maka dia mati sebagai orang jahiliyah mati seperti mayit seorang jahiliyah dan Rasul melaknat banyak sekali uh, uh, la, laknat yang diberikan kepada uh, orang yang uh, meminum minuman keras tersebut, meminum khamar yang memerahnya, yang minta, yang minum, yang membawa, yang minta diantarkan, yang menuangkan, yang menjual, yang makan harganya, yang ambil untung yang membeli dan yang minta dibelikan itu semuanya itu adalah finar sebagaimana dijelaskan bahwa <clears throat> la'anallah uh, bahwa itu bahwa semua orang-orang yang tadi disebutkan itu itu mendapatkan laknat jadi dihitung mereka itu termasuk orang-orang yang artinya mendapat mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Uh, anar Rasul fil khamri wa uh, ada 10 ini. Uh, asiru asiraha wa mu'tasiraha wa syaribaha. Ya, seperti yang tadi jadi uh, tidak dilaknat oleh Rasul dan juga Nabi menjelaskan anallahul khamra wa syaribaha wa sagiyaha wa mubta'aha wa ba'iyaha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wa mahmulata ilaih wa zada riwayah wa akli thamaniha jadi seperti yang tadi saya jelaskan bahwa yang meminumnya kemudian yang menghidangkannya yang membeli yang menjual yaitu mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan uh, menjadi perhatian dan menambah uh, jelas bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memang mengharamkan khamar itu banyak manfaatnya karena keburukan daripada khamar itu banyak sekali. Ya, dia adalah merupakan uh, ibu daripada semua kejahatan orang bisa terperosok dalam kemaksiatan itu dikarenakan meminum minuman keras bisa berkelahi membuat permusuhan antara saudara antara sahabat dan lain sebagainya jadi mudah-mudahan <clears throat> kita e, bisa menghindarinya dan kita ajak keluarga kita anak-anak kita, lingkungan kita untuk menjauhi daripada minuman keras. Dan pemerintah kita wajib mengkontrol peredaran daripada minuman keras. Ya. Kalau di daerah-daerah sudah ada peraturan-peraturannya, tapi malah justru mendapat teguran dari pemerintah pusat. Jadi mudah-mudahan eh, menjadi perhatian bagi pemerintah dan orang tua harus menjaga anak-anaknya dari terjerumus e, kemaksiatan e, yang disebabkan oleh minuman-minuman keras. Saya rasa itu saja yang penting untuk disampaikan. Mudah-mudahan nanti kita akan dengarkan tambahan ilmu yang akan disampaikan oleh guru-guru kita yang alhamdulillah e, cukup banyak yang hadir pada kesempatan pagi hari ini meskipun hari ini banyak diantara ulama dan juga para eh, saudara-saudara uh, kita para jamaah yang menghadiri acara haul di kota Gresik di Jawa Timur menghadiri haul uh, daripada Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf mudah-mudahan uh, nanti kita akan dengarkan nasihat yang disampaikan oleh guru-guru yang hadir pada kesempatan minggu hari ini saya rasa cukup dari saya mudah-mudahan ada manfaatnya Al-Hadhi Niyah wa kulli niyatin sholihah Wa ila Nabi Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah